Halo Pak Martin. Iya. Silakan Pak. Ya pemerintah harusnya benar-benar mendukung kok pengusaha-pengusaha, mendukung ekonomi. Jangan masih pakai apa semboyan lama. Kalau masih bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu loh. Itu aja terima kasih. Ya baik. Pak Leo silakan. Ya saya rasa ini Pak ya. Uh, dengan dipersulitnya lebih dipersulit barang import ya itu bisa memajukan barang-barang produksi lokal juga yang saya meninggikan konten lokal juga Pak dan kan ini juga eh, nilai tukar ini kan menguat terus Pak dolar rupiah melemah terus kan juga karena, karena kita terlalu banyak impor Pak seharusnya kita juga harus mikirkan gimana konten lokalnya bisa diperbanyak Pak bukan mal malah menjadi impor Pak Pak Yusuf silakan Pak Uh, saya setuju dengan Pak Eko Pak Ah, jadi uh, uh, apa dipersulitnya ah, proses impor itu ya seharusnya produsen bisa lebih memilih untuk produk-produk lokal sebagai bahan baku atau yang lain ya karena memang kebanyakan impor itu udah jadi seolah-olah kita tidak mencintai produk dalam negeri gitu loh Pak jadi mudah-mudahan kita ngambil dari positifnya ya eh, para produsen itu dia lebih sampai untuk membeli barang-barang lokal itu aja sih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Yusuf. Halo Pak Hari, kasih Pak. Ya, kan sudah jelas itu pemerintah memperlakukan aturan tersebut dengan tujuan untuk mengarahkan ke importer umum ya, yang sudah diketahui sekarang siapakah importer umum tersebut ya toh uh, siapa dibalik importer tersebut apa kepentingannya apa tujuannya jangan-jangan memang itu tujuannya untuk mencari dana dan persiapan pemilu yang sudah secara ketahui lama ini jadi uh, dalam berdalih macam-macam tapi hanya menghubungkan tiga importer umum tersebut saya pikir ini yang harus uh, diperbaiki dan tidak pertama Ibu Edi silakan Ibu halo, ya Ibu Edi ya. kita jangan terlalu banyak peraturan ya Bu bikin pusing pusing, bikin pusing. Harusnya itu pemerintah kasih yang baik lah dan yang terbaiknya gimana. Jangan ini bikin peraturan ini, bikin peraturan ini, tambah biaya, tambah ini, tambah ini. Harusnya pemerintah bikin yang terbaik lah buat bangsa dan negara ini. Kasih Bu. Terima kasih kembali. Pak Rudi silakan. Ya, setuju dengan pemerintah. Jadi pemerintah masih tegas, impor tuh nggak sembarangan. Barang limbah datang import ke Indonesia nanti makanan-makanan dari negara-negara lain seperti China dan sebagainya kita menjadi negara yang selalu mengimpor kita mesti ada peraturan peraturan yang tegas bahwa barang-barang impor itu kan mengganggu perekonomian di dalam negeri kita mestinya banyak ekspor itu pemasukan kita devisa kita banyak tapi kalau kita mengimpor kita justru kebanjiran jumlah makanan di sini dan bukan tidak makanan yang masuk kita juga makanan yang jelek terima kasih terima kasih kembali silakan Pak Joni selamat sore Ya, silakan Pak. Sangat setuju sekali. Apapun alasannya dan apapun komentarnya, saya setuju impor harus dibatasi. Itu yang terbaik buat konten Indonesia biar bisa mandiri. Terima kasih kembali.